wabarakatuh. Selamat malam Jemaah TV 9, ketemu lagi sama Rifka dan saat ini Rifka sudah berada di Pondok Pesantren Bumi Solawat Gus Ali Sidoarjo. Itu artinya Rifka mau bagi-bagi hadiah yang dipersembahkan oleh Sarung Mangga, bangga bersarung mangga. Nah, seperti biasanya kalau minggu-minggu lalu Rifka hadir membagikan dua buah hadiah menarik untuk jamaah yang berhasil mendapat mendapat menjawab pertanyaan Rifka dengan benar. Malam hari ini Rifka juga punya dua hadiah menarik untuk jamaah yang beruntung. Yuk, langsung yuk kita cari yuk siapa jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan Rifka. Siapa ya? Nih nih nih nih, kita tunggu kita tunggu ada gerombolan ibu-ibu. Assalamualaikum ibu. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh ibu ya? Oke, sini ibu sama Rifka ibu. Sini sebentar, sebentar aja. Oke, dengan ibu siapa ibu? Ibu Riasa. Ibu Riasa, dari mana ibu? Dari Krian. Bu, ini Rifka punya tantangan nih Bu. Kalau Ibu bisa menjawab pertanyaan Rifka dengan benar, Ibu berhak mendapatkan satu buah hadiah dari sarung mangga. Berani nggak Bu? Ya. Berani ya Bu ya? Oke. Oke. Oke ya. ini ada sama teman teman ya Bu ya, dari Krian juga nih Bu ya. Oke, nih pertanyaannya dari Rifka nih ya Bu ya, gampang. Nanti ada pilihannya, coba ya Bu ya. Nih pertanyaan yang pertama adalah, apa nama program yang tayang di TV 9 setiap hari Minggu jam 9 malam? Pilihan yang pertama, yuk kita solawatan. Pilihan yang kedua, yuk kita solatan. Jawabannya apa? Solawatan. Yang pertama atau kedua? Yang pertama. Lengkapnya apa? Solawatan. Okay. yuk kita solawatan ya. Jawabannya apa, Bu? Yuk kita solawatan. Oke, benar nggak pemirsa? Oke, kameramennya udah ngangguk-ngangguk. Berarti bener, Bu. Selamat Ibu mendapatkan satu buah dia dari sarung mangga. Oke, suaranya buat suaranya, Bu. Alhamdulillah. Oke, seru banget ya pemirsa ya. Oke, coba tunjukin, Bu, sarung tangannya, sarung mangganya ke pemirsa tunjukin, Bu. Ini, kebalik. Nah, terus kalau Rifka bilang ya, Bu ya. Rifka bilang sarung mangga, ibu jawabnya bangga bersarung mangga. Oke, Bu ya, coba. Sarung mangga. Sarung mangga. Bangka Persarung Mangga. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu ya. Oke, sekarang kita cari yang kedua. Kalau tadi ibu-ibu sekarang kita cari bapak-bapak. Kita cegat di sini. Assalamualaikum Bapak. Ketutupan kamera, ketutupan kamera. Oke, sini Pak, sini Pak, sini Pak. Boleh Rifka minta waktunya sebentar Pak? Boleh ya? Iya. Dengan siapa? Pak Nuri. Pak Nuri dari mana Pak? Dari Surabaya. Oke dari Surabaya. Udah biasa ikut ini Pak setiap malam? Mulai dulu dikenal saya itu tetangganya Yai di Tulangan. Oke, mantan tetangganya dulu berarti. Oke, Pak ini Rifka sekarang punya tantangan nih Pak. Ada Rifka akan ngasih satu pertanyaan. Kalau Bapak berhasil menjawab dengan benar, Bapak akan mendapatkan satu buah hadiah menarik dari sarung mangga. Berani nggak? Berani. Berani ya. Oke, pertanyaannya gampang. Ada berapa buah mangga yang terdapat di logo sarung mangga? Pilihannya yang pertama satu, yang kedua lima. Lima. Bener Pak? Iya. Nggak dilihat dulu logonya? Mana? Oh satu satu ya. Bisa diralat gimana nih? Gimana kameramen? Bener nggak? Bener nggak? Oke ya ya ya ya bener ya. Oke. Terima kasih Bapak, ini berdasarkan mendapat satu buah sarung mangga. Oke, sekarang gini Pak, kalau Rifka bilang sarung mangga, Bapak jawabnya bangga bersarung mangga gitu ya Pak ya? Oke, sarung mangga? Bangga bersarung mangga. Oke, bilang terima kasih dong Pak ke TV 9. Terima kasih TV 9 saya sukses dan mengaji terus ke Gusali. Karena saya santri-santrinya Yai Gusali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bapak. Selamat mengikuti pengajiannya. Terima kasih. Itu tadi pemirsa Rifka sudah bagi-bagi hadiah untuk dua orang yang beruntung. Nah, langsung aja yuk. Sekarang kita ikuti pengajian di kiswa Agus Ali seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di TV 9. Santun menyejukkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله حق حمده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله wa ifdali. Hadirin sidang jamaah setia bumi solawat dan para pemirsa TV9 di mana saja berada yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah kajian di malam yang penuh berkah ini ditandai cuaca yang cukup cerah. Mudah-mudahan cuaca yang cerah sedikit panas ini menjadi pertanda baik bagi kita semua. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa Mudah-mudahan sekelumit ilmu yang saya berikan pada kajian di malam yang penuh berkah ini senantiasa dijadikan nilai tambah dalam rangka peningkatan kualitas iman dan Islam kita ke taraf yang lebih baik. Kan ucapan Allahumma salli ala Muhammad اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الحمد لله sedaya sing rawuh kula dongaaken barokah umure barokah rezekine barokah anak turune Kajian malam ini bertema cukup menarik keutamaan orang kaya yang pandai bersyukur. Password malam ini, kata kunci malam ini Semulia-mulia kekayaan milik pribadi adalah meninggalkan banyak keinginan. Allahumma sholli alam Muhammad. Banyak orang mengalami kelelahan dalam hidup ini karena kurang istirahat dan terlalu banyak daftar ke keinginan. wah salli ala Muhammad. Stop. Pak. Semulia-mulia kekayaan milik pribadi adalah meninggalkan banyak keinginan. Banyak orang mengalami kelelahan dalam hidup ini karena kurang istirahat dan terlalu banyak daftar keinginan. umpomo listrik bebannya berat kabeli gak standar kong sak dikata wong saya. Cik umur telung bolo, nek melaku nyeret sisi. Mangan bebek goreng, si ah. Kenek gule sate sego kabuli, tensi darahnya naik. Itu semuanya bukan sebab, tapi sudah merupakan akibat. Di antara sebab yang mendasar terlalu banyaknya daftar keinginan. waktu pikiran itu gak tahu istirahat. seakan-akan memikul bola dunia. Apa yang dilihat oleh matanya dikirim ke kepalanya. Apa yang didengar oleh telinganya diserap ke kepalanya. Sehingga bebannya berat, kabel e gak standar kong. Mulai sak mangkin niku kada wong kena darah tinggi. Bahkan penyakit darah tinggi ini menempati tiga besar dunia. Selain diabetes. Selain kencing. Rungokno. Darah tingginya orang sekarang bukan karena virus. Bukan karena bakteri. Tapi terlalu banyaknya daftar ke I. Simak dan ikuti kajian malam ini. Seluruh yang hadir dan, dan para pemirsa TV9, saya doakan menjadi orang yang kaya, yang pandai bersyukur. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sadaqallahul Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam ayat ini catat Allah menjelaskan adanya tingkah laku manusia. Pertama, suka memberi. Seluruh yang hadir saya doakan biar santri-santri yang suka memberi. Sering saya katakan, belajarlah memberi. Karena memberi itu kaya. Orang yang takut miskin sebenarnya sudah jatuh miskin. Rungokno, Pak. Wong sing wedi melarat, iku wis melarat. Karena tidak punya modal berbaik sangka kepada Secara psikologi karena tidak mampu berpikir positif. Orang yang tidak mampu berpikir positif maaf. Sepanjang hidupnya tidak pernah menemukan kesuksesan dan kebahagiaan. Bukan karena dihadang orang lain, bukan karena dibuntu orang lain, tapi kegagalannya karena kekerdilan jiwanya sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. di wonten ayat menika Gusti Allah jelasaken wonten telung macem tingkah lakune menungso. Nomor siji suka memberi. Cara Jawa ya, loman. Napa, Pak? Bahasa Indonesia dermawan. Sampai tak doakan menjadi orang-orang yang dermawan. Suka memberi suka menolong kepada sesama. Ia tidak hanya mengeluarkan zakat kekayaannya, tetapi juga mengeluarkan sedekah dan berinfak. Pak, Pak, jadi ada uang yang gelem zakat, ikut dorong loman uang zakat itu wajib. Gini betul. Tapi kudu tambahi ono infak, ono sedek. Understand? Kedua, bertakwa dengan dibuktikan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang telah dilarangnya. Ketiga, membenarkan kebaikan Allah. Yaitu mengakui nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya, lalu mensyukurinya. Stop. Bisa dinaikkan satu setrip. Catat. Realisasi syukur seorang hamba harus meliputi tiga rukun. Delok kene. Durung bisa diarani syukur sing sak mesine. nek durung lompok telung rukuni syukur iki. Belum bisa dinamakan syukur yang sebenarnya manakala belum terkumpulnya tiga rukun syukur tersebut. Rukun syukur yang pertama mengakui nikmat secara batinia Wa ma bikum min nikmatim faminallah. Nikmat nopo mawon. Sing wonten nduk kula lan panjenengan menika gak melok duwe. Itu semata-mata bersumber dari Allah. Pak. Pak mata kita bisa melihat. Sedino mang umpomo samen gasok ketip seperempat jam ya apa? Susul-susulan apa betul? Kita bisa bernafas, bisa menghirup oksigen. kau ini. Wa ma bikum min nikmatim famin Coba kita lihat saudara-saudara kita yang dibantu dengan napas bantuan di rumah sakit-rumah sakit. Pak, dadah sing dikai sehat sambatan. Ngersul pesimis Maka sering saya katakan, sehat itu mahal. Uang baru ngerti lan sadar nek sehat itu mahal, nek gelem sambang nang wong loro. Allahumma sholli ala Muhammad. Rukun syukur yang kedua mengucapkan secara lahiriah. Kol alhamdulillah Alhamdulillah Senin malam Selasa ditolongi Allah, dibimbing Allah, bisa mendatangi kajian di malam yang penuh berkah ini. Pak. Pak. sama Sampeyan sok budal mrene. ngurungok ngrungokno ngaji kaya ngene iki nikmat, Pak. setengah tandane wong sing dicintai Allah bisa merasakan nikmatnya ketaatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Rumakno. Dadi nek ana wong ngaji kaya kok nikmat. Itu bertanda bahwa hatinya telah dibimbing Allah. Itu tandanya orang tersebut dicintai Allah karena mampu merasakan nikmatnya ketaatan. Ono oh, sing dikai ngaji durung seberapa jam Masya Allah ngatek lunggu, ngatek lunggu. nanti wonge? Niku jenenge mboten fokus. Mungkin niatnya kurang pas, jasadnya di sini, tapi hatinya di rumah. Atau sebaliknya, Masya Allah, jasad karwati ini gak sambung, melayang. Rukun syukur yang ketiga, menggunakan nikmat itu sendiri sebagai motivasi peningkatan kepada Allah. Menggunakan nikmat itu sendiri sebagai peningkatan beribadah kepada Allah. Kayak awak waras, rukuk sujudi tambah-tambah. Amin. di kayak waras duit nyekel, Masya Allah. tambah. Istighfari tambah. sholawati tambah. Total jenderal menggunakan nikmat itu sendiri sebagai motivasi peningkatan ibadah kepada Allah. Nek dikei nikmat kok ibadah gak tambah, iku gak syukur. Jenenge kok Rungono aja kedip-kedip tok. Allahumma sholli ala Muhammad. Mosok wong tak kok dalil sing gampang. Fa amma man aqta wattaqa wasaddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Bisa dilanjut. Orang yang dermawan, oh, wong sing loman, mana ya. Tidak hanya dapat memberikan banyak manfaat untuk orang lain, namun juga bermanfaat untuk dirinya sendiri. Stop. Wong-wong sing loman istilah sekarangnya mau berbagi kesejahteraan dengan yang lain. Bahasa kasari ulam ora mentingno jitoke boten sekedar pawe manfaat marang wong liya juga mempunyai nilai kemanfaatan bagi dirinya sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Sebuah penelitian telah mengungkapkan, telah menemukan adanya keterkaitan antara sikap dermawan dengan kesehatan manusia. Allahumma salli ala Muhammad. Iki pakar kedokteran sandunya sepakat, apapun agamanya. Ternyata setelah diteliti, sikap loman kali kesehatan itu ada hubungan yang sangat erat. Sikap dermawan diketahui dapat membantu menjaga dan meningkatkan kesehatan. Stop. Sama tak tunggu seger waras. Gak cukup amin tok. Sing loman. Duit aja dikemiteni ya. Wis di plaster. Niki loh. Sikap dermawan, sikap loman, ternyata dapat membantu menjaga dan meningkatkan kesehatan. Sing medit-medit itu kan ya. Terutama dapat mencegah stres serta mampu menurunkan tekanan darah. اللهم صل على Muhammad. Materi ki wau nemu mantan maghrib ni wau Pak. Sekretaris kula misalnya PPL insyaallah teng daerah telocor mriku lho. Lari SMA mriki tigang kelas. Kula latih khotbah, kayak pengajian, licik-licik jadi masjid. Bisa gak peduli kok anake bupati, anak dirjen wis wayahe hubungan masyarakat. Ngetik dhewe niku. Ya mencolot-mencolot ya. wong-wong sing loman ternyata Masya Allah relatif mempunyai peluang yang sangat besar diberi kesehatan yang prima. Amin. Sikap dermawan diketahui dapat membantu menjaga dan meningkatkan kesehatan terutama dapat mencegah stres dan mampu menurunkan tekanan darah. Diterang Noah. Mulai bapak kulo, bapak panjenengan, bamba kulo, bamba panjenengan. Yang sepas kulo panjenengan Bien. Ini anak iloro, mbok apa bancak ono. nggak ngoten Masya Allah. Niki lembah putus sampean kok selirin nenek bengi nangis. wes bancak ono jajan pasar. Ngono wong biyen-biyen. Ternyata cocok iki. Yang saiki kegedan perhitungan mulai sampel kabeh. Mudun lemah, bancaan, ngoten to? Terus lagi iki lho, Putu jenengan melaku wis bancakno saka kolong. Saka kabuli. Kiai sing gak ana untune Ternyata wong kuno-kuno biyen, Mbak, walaupun mboten hafal dawe Kanjeng Nabi, kelakuane lo cocok karo dawe Kanjeng Masya Allah, sekirangan ya Allah. Bapak kulo, bapak panjenengan, mbah-mbah kula, mbah-mbah panjenengan uripe sederhana, Pak. Kak kenal bistik. kak tahu mangan tahu crispy. Insyaallah. Boten kenal cap, je. kak rulis koker, kak rumah magic Gini betul? Masya Allah. Relatif sederhana. Tapi duwe oma, latari ombo. Ini Masya Allah. Gini betul? Duwe sawah, duwe kebon. Tiba putu-putu nikah kenti uli Allah. Omai RSS. Rumah sangat sempit. Rumah sulit selonjor. Gak kena dikasih Bapak kula bapak panjenengan. Insyaallah biyen niku ngangsu senggot. Durung ana listrik, ngene mboten? Nek malam jemuwa kate jemuwani sarunge seteliko, Iku cek gawe areng sepul. Iku nek kualitas arenge mboten bagus, yo wireng kabeh niki. Karena hidupnya sederhana, berpikir sederhana, makannya sederhana, relatif badannya sehat dan panjang. Lah wong saiki mau wales. Ngangsu gak tahu kali teng. ya Allah, adang ya wis ngono iku masyaallah. Mulai wong saiki gopok-gopok. Karena apa? Insyaallah telah dimanja oleh teknologi Allahumma sholli ala Muhammad. Wong biyen masih gak olahraga, olahraga dewi. dhewe. Mulai wong melakunya nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis tak dungano suki kabeh. Sampeyan kula critani puruna. Nah. Singan niku nduk arak-arak niku wonten kiai namine bagus Husnan. Sinten? Buku sampean takon wong arek-arek. Mbah Husnani kewaliane mirip basalan si dorangu krian. Diceritani. Sing medit-medit kok ya. Bagi Kiai Husnan arak-arak sedino dang itu telung pintal. Uh, enak-enak gaule, sate rawon. Dadi tamu pinten di paringi Mbah, utang kula kata Mbah. Ya, ngethok. Nggih, ta, Mboten Nek disambat ana wong tengake, mbahku sing ngomong nggih wae nek dijakakno, Pak. Ojo percaya ana wong didonga mandi nek wonge met. Rumano. Tawamu nek kuwat, kayak mangan tok, ben tau kayak zaza mangan. Endo. Miki Logur. Sampai saat ini durung ada ganti ini. Kau sampai tak ada Nek si Dorjo Mbak Sahlan, si Dorangu kalian. Sami tantangannya sekitar telung pintal. Tonggone dingoni, santrine dingoni, tamu dingoni. nek ndonga mau wandi masalah. Pak. Pak. Nek sampean tak critani poso iso niru, Pak. Sampean tak critani tahajud iso niru. Sing gak iso niru iku lomane iku lho, Pak. Percaya ah. sing wangel ditiru kula aman. Apa? Polai setan iki penggaweane meden-medeni wong iku nek sedekah iku entek, nek infak iku melarat. Lah ngoten to? Sing tak terangno senen wingi lho. Ojo. Ojo cari sedekah kok. Entek engko. Dibisik-bisik ten. Ojo nganut kiai nemen-nemen loh. Wis ta? Sampeyan tak dodono wirite Mbah Kusnan arek-arek iso nyonto sampeyan. Kula duwe wirite Mbah Kusnan. Kula wirite Mbah Yai Salan Sidorangu duwe. Sampeyan tak dodono sing lakoni. Sampeyan tak ceritani poso insyaallah iso niru. Tapi aku gak wani jamin sampeyan tak ceritani lomane. Engko sih, Pak, paling ngabut iki panjenengan tok nebondo niku. Nggih mboten? Iki krungokno. Sampai kan wis tak ceritani Senin malam Selasa Bungkul. Ana wong dikenalno kanca kula sing wirite iku nek kate turu bantalan dhuwit, nek tangi turu dhuwite di Wis tak Gus aku tolong sampean lo. Wis tak wae gak usah lah bae iku abot. Insyaallah bareng kula teman temenan masyaallah. Nuwun sewu kula di wilit sampean pun kahadabah jare tiange. Setunggiling mau ke bareng-bareng belajar. Ya napa? Nek mapan turu sampean bantalan duit, nek tangi turu duit sendiri bantal bantal dumno. kulo ditulit, ayo golek guru liya <laughs> Wong duit golek soro-soro ditumno. Lho pompong durung kula waca dawuh dhewe Kanjeng Nabi tak kei wawasan ngeten. Saya minta dongengi Mbak Kusnan Arara. Tertarik sampean. Umpama nyontoh wirite iso. Tapi aku gak wani jaminan sampean nyontoh lomane kawan. Wong bagus Kusnan iku poso, tamune dingoni mangan enak-enak. cari wong saya kok nyimut. Pak, Allahumma salli ala Muhammad. Mulai wong nek wis mau wedhit. Lho ngono nggih? Gatik digudha setan. Iku wis dipek mantu. Wis di dikutha maneh, wis dipek. Wis. Akhirnya duit tetap metu. Ya liwat penyakit itu. Lah saiki penyakit terbesar di dunia selain diabetes iku darah Ayo. Sumbaro nek wis wong kena darah tinggi. Penyakit darah tinggi iku mesti merembet, Pak. Nek nang ginjel cuci. Saya kita tambah nih Sing duwe-duwe penyakit ya nek ngaji kali kula. Sing loman. Sampeyan duwe penyakit to, mbah njogo wudu sampeyan sedako wis. Insyaallah sembahyang rakaat sedako. Ya Allah, muga-muga masyaallah barokah sedako niki kula masyaallah panjenengan pancen saras. Walhamdulillahirabbil Iku luwe hebat timbangin nang dokter spesialis. Ayo. Cacaan ya sing di penyakit-penyakit iki kok sembayang lho kene rakaat marun wis Gusali. kulom bantu semen samin buat kata-kata ampun saya ketrek sampai sampean mari ngono keterangan ini kok iso metu ngono tak angkat dari Sunan Kaliporong sampean. Wis ta lah gak amal sing ngabot kecuali no bondo, Pak. Kula lu santri sing tep-tep poso iku duwe, Pak. Sampak nglenting awake, gak mangan sego. Pokoke gak mangan sing anu pok sing putih-putih tembok. Masya Allah. Tapi ya Allah, tak berajari loman lho jek umum wabet. Nek wis tak kencengi kok golek guru liya. Paham nggih? Sampai tak dungane seger waras. Berkat kuat. Yakinlah bahwa sedekah itu bisa menjadi obat atas penyakit sing sampean derita. Baik penyakit lahir maupun Wis ya, Pak. mangke nek wangsul panjenengan buka surat Al-Baqarah ayat 271. Sampeyan golek-golek ayatin kan gak mentas, Pak. Pak. Nek wong umum gak mentas gak kiai, Pak. Gak ro, tuke lho gak ro. قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تبدوا الصدقات فنئماه وإن تكفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم wonten ayat menika dalam ayat ini surat apa bawa? Allah menegaskan orang-orang yang memberikan sedekah kepada fakir miskin dengan cara terang-terangan. Jahar, terang-terangan. Dilihat, diketahui, dan didengar orang lain. Ditelak, diwerui. Masya Allah. Ya di rumah wong. Cara yang demikian adalah baik. Asal tidak disertai perasaan riak. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ono catatan nih, asal tidak dibarengi sikap riak. Ya beriak ingin dipuji. Ingin dijokno wong hebat loman Sebab menampakkan sedekah itu akan menghilangkan tuduhan bakhil terhadap dirinya. Dan orang yang mendengarnya akan turut bersyukur dan mendoakannya. Dan mereka akan menghormati dan meniru perbuatannya. Bapak Sallallahu Muhammad. Niki wae ana -orang takon, Gus. Ana wong sedekah lho diumumno masjid kan salih. Kaji jenal, semen, sepuluh sak. Pak Pateka, lalu macam macam itu. Kaji bondet, insya Allah, semen rong kilo. Al-Fatihah. aku nih semen titik ya Fatihah itu jangkep. Saya Saestu dong takon. Lu masih masih tengok ya, Napa ansal? Ya kita akhirnya ayat dikit Dadi nek ana sedekah <laughs> kok diumumno. Wong liya krungu apa oleh oleh asal gak dicampuri perasaan. Iku ana kehebatane siji ya. Insyaallah wong-wong iku sing asale suarane miring nduwe wong medit, ku oh, gak medit wong gelem nyokong masjid kok. Loro Rungokno nggih. Wong sing krungu sedekah sing diumumno iku duwe rasa seneng. Syukur. Lah nek wong atine apik ndongakno. Muga-muga yo kaji abidin sing nyokong masjid mang jembar rezekine. Isok rabi maneh. dan mereka akan menghormati dan meniru perbuatannya. Wong sing atine apik api aku tak tiron, Dek. rupane kaji jenal kok lancar rezeki ini yo keso dakoh iki mene didongakno wong jamaah sama aja diamini malaikat mulai usaha iku lancar lho positif lah ono ah lagi nek kok nang kiai mboten kiai ngawu gak oleh dik iku gak ikhlas sing jawab iku mau wedit gak tau sedekah paham keterangan iki oleh oh Oleh. Asal gak dicampur ya. Tapi kelasnya masih kalah dengan ayat berikutnya. tenang ya Insya Allah <laughs> dengan terusnya kalah. Allah menerangkan bahwa apabila sedekah itu diberikan dengan cara diam-diam, sepi-sepian wis, tangannya tengan sing ngekekno sing kiwa lho gak Dan tidak diketahui orang lain, maka cara yang demikian ada lebih baik lagi. Understand? Apa? Kemungkinan ikhlasnya lebih tinggi. Eh, banding non dewi, muka-muka, wong jenenge wong juga gak Pak. Wis nek gak diumumno gak nyokong. Lah ngono ya. Wis. Gak usah. aku. Bahkan nek tak mire gak pinter sama ngale masjid wong e, Pak. Tak sumbang aku gak diumumno. Eh. Iki tak mire kurang cerdas ya. Kadang-kadang tak mire dijak becuk bareng ya ono. Wis waran aku satu juta lho. Kok ngono? kok nisore lho cek akeh. <laughs> Kan ono nggih ngoten nggih. Sumbangan-sumbangan sakiler lho insyaallah diakeh no. Kaji tolka selawi juta, padahal lima ratus ya apa? Lho niki nek adik sing ndokor iki ditulis cilik ya. Ini sore tambah cilik-cilik. Jarene pancingan. Dijawab pak Lah nopo sih Pak, urusan kesaenan nanti pakai goro-goro ini bloko suto cek diwelasi Allah. Ya. Nek sewu itu sewu. Paham ah? Wis gak usah wis apa ono e urip dicek diwelasi Allah ya. Umpamanya ning medhit kon yo domomno loman. Masyaallah. Zaman wis era, global salaman mbek kiai sewu. Marono jopo iku dalil. Jangan meremehkan sesuatu yang kecil. Barang siapa meremehkan suatu yang kecil, bersiap-siaplah untuk kehilangan yang besar. insyaallah, insyaallah. insya kono Gikono cerita, Santri nakal itu, Pak. Tadi nek liwetan niku sing dicolongi pitike kiai. Insyaallah. <laughs> Ah, benek wis mateng diceluk Kyai monggo Kyai, dar sareng-sareng Kyai nafsu makan cek wonten. <laughs> Tak deh. Tebak ngaji subuh iki masyaallah, Rek. Ojo dicukup pitikku, Rek. Kiai ning ngene makna ya, maknane lho di plesetno. Nek kowe kepingin ilmu manfaat, ojo sama nyekel petekku. ini cerdas. Mboten yai wong dibdar sarang-sarang kok yai. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, aneh kan semua kan tak tulis. Ono turis melaku-melaku untuk paskul juga. tapi ono turis yang melaku-melaku. Gawa pemandu wisata, tolong carikan saya makanan yang tidak ada di negeriku. Bengong pemandu wisata, gaete bengong. Cuma gaete ini santri Bumi Selawat, cerdas, Pak. Akhirnya digolekno warung lodeh, jangan bung. Kan ketok putih intinya di dialog dewe waduh zen top takut apa ini ini nih namanya sayur rebung sabunnya insya Allah ini sayur rebung muda tulisnya good good hebat orang Indonesia rebung yang muda jadi sulap jadi masakan lezat apalagi yang tua Allahumma salli ala Muhammad. Nek sing enom enake ngono, yo sing tuwa ditulis ya. Ah, insyaallah pemandu wisata ing kuwi. Kukukukukuk. Allahumma salli ala Muhammad. Ya nek semua ditokno titik umur-umur. Engko ya santri nyekel pitike kiai engko tak terang. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Sebab memberi sedekah dengan diam-diam akan menumbuhkan keikhlasan dalam beramal bagi si pemberi. Wis gak tola tole mane, bener-bener lillahi Kak njuk no, kak kepingin omom tadi wong loman, pe lillah wis. Keikhlasan adalah jiwa setiap ibadah dan amal soleh. Cuma tingkatannya uang kan betul sami ya Pak, gini betul. Ojo kaku-kaku. Iku lho aku ngaji hikam, kudu sengit no amal. Samen no, gawe nang masjid di kampung, Ini buyar gak ana sing nyangka no. Haji Arafat. Insyaallah telah menyumbang masjid 100 juta. Umum no. Wah, mana rapat. Akhirnya wang-wang sing drungu wis wah. Aku wis tak ngono ya, aku gak 100 juta wis, 100 rupiah ya. Ada daya tarik tersendiri minimal menjadikan orang yang mendengar itu gelem dongakno atau meniru untuk mau bersedekah. Gini mboten? Imam Ahmad dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadis dari Abu Umama bahwa Abu Dar mengatakan, Ya Rasulullah, ayus sadaqah afdal kal sadaqatu sirrin ila fakirin au jahdun min mukillin. Rawahu Imam Ahmad wa Ibnu Abi Hatim. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana? Ya Rasulullah. Iki ya ya nida, ya memanggil. Ya Rasulullah. Sedekah manakah yang paling utama? Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sedekah secara rahasia yang diberikan kepada fakir miskin atau usaha keras dari orang yang sedang kekurangan. Bapak Masalah Allah Muhammad. Biasa di kampung-kampung ini nyantuni ada yatim, nyantuni gak duwe kula didelen ndukure pun diem ngono ah. Dijajar-jajar. Dipoto. Inilah barisan orang-orang melarat niku nggih mboten edukati mboten didik. Luwe-luwe nek guru nang kaya yatim mocok, Pak. Akan membunuh karakternya, akan membuat anak itu minder. Jadi nek kaya yatim rahasia no. Supaya tidak merusak perasaan ini. Gini betul? Kalau lo melok lagu ini bimbo lo. Rasul menyuruh kita. Langkatan Menyayangi anak yatim. Langkatan nggih? Rasul menyuruh kita Nanggut Menyayangi orang miskin. Nanggut nggih? Ah. Nek sampean iso ngono, Pak. Top sampean. Insyaallah, insyaallah rezeki sampean berkah. Sampean dikek seger, waras berkat kuat barokah lo. Muga-muga sok niru Mbak Kusnan arak-arak isok mari silomane basalan dorangu. Sambak saya gitu durung ganti ini basalan sidorangu. Insyaallah. Poso ya sadelan ya salan sidorangu. Bayai sahlan sidorangi ku mboten poso rio loro ambek dina tasrik. Tapi wirite basalan tamune dingoni, santrine dingoni, tonggoh teparone dingoni. Dadi nek mbasalan iku dititipi donga mandi, gak heran pancenge wonge lo. Rungokno semedit-medit iku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ah. Metu mana iki riset-riset iki. E. uang wong saiki nek gak dikai riset gak betul yakin. Dikai dawe jeng Nabi, dak lo jadi nyang. Nek gak dipadu karo penelitian, Pak. Penelitian tok gak didukung hadis yo gak yakin wong-wong ngene Dan Dan nek wis loro yo sono dawe kanjeng Nabi ana hasil riset sampeyan gak percaya ya wis. Ya aja ngaji rene, Pak. nuan niki. Para ilmuwan, nek kula ngomong para berarti gak siji, Pak. Oke. Para ilmuwan menemukan Orang yang rajin memberi hadiah atau memiliki sifat dermawan dengan meluarkan sebagian rezekinya untuk kebaikan adalah lebih besar untuk hidup sehat. Istilah kedokterannya punya usia harapan lebih tinggi. Lawang awam tuh usia harapan gak paham. Wong sing loman rata-rata dawa umure. Jelas. Riset iku wis diacak, Pak. Di Afrika diteliti, di Jepang diteliti, di Jerman diteliti, di Indonesia diteliti. Para ilmuwan menemukan orang yang rajin memberi hadiah atau memiliki sifat dermawan dengan mengeluarkan sebagian rezekinya, kang kebaikan adalah lebih besar untuk hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek wis ngene iki ya dilakoni lah ya. Timbange dhuwit sampean go nang dokter tuku obat. Sisikan sisikan no ya. Bangunan masjid, cekak pondok. Pukoro wal masakin. Ambek ndonga ya Allah. Insyaallah mugi-mugi barokah sedekah niki insyaallah awak kula, bojo kula, keluarga kula pinaringan wilujeng sehat berkat kuat selamat donya tembus Pak Pak Wong-wong sing loman sing seneng sedekah, seneng infak berdasarkan penelitian mempunyai peluang hidup sehat dan panjang. Kari dakwah tak medit berarti gampang kena penyakit gelisma. Wis eh, pilin. Sampeyan pilih wis. Sampeyan kepengin dawa umur tak cepet mate. Kok iso uang medit cepat mate? Iya kaget-kaget. Uang nek medit kaget-kaget. Ana sokongan panitia mlebu omadek tarian 17 Agustus tonggoe mantu kedelian buruan dek seringnya dek jantungnya kena maru ma Allahumma salli ala Muhammad pon ah, sampean tungannya sehat tua umur juga orang yang gemar memberi tekanan darah tingginya relatif menjadi normal. Berarti sedekah sok marasno darah. Silakan dicoba, ya, Pak. Wong hasil penelitian. Sampeyan gak percaya ya, bapak lah. Terbebas dari stres. Kalau stres tidak tidak dan suasana hati menjadi tenang dan bahagia. Kak ono wong medit itu suasana hati ini bahagia kak ono. Susah. E. Apa boleh? Dipek mantu? itu waras. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Muka-muka tadi keterangan sing barokah ah. Muka-muka tadi keterangan sing manfaat Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Haddasana al-Humaidi, kal haddasana Sufyan, kal haddatsani Ismail ibn Abi Khalid ala ghairi ma haddatsanahu Zuhri Zuhri qal samitu Qais ibn Abi Khazim qal samitu Abdullah ibn Mas'ud qal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fisnataini rajulun atau malan Wasullita ala halakati fil haq. Wa rajulun atahullahul hikmata fawa yaghdi biha wa yu'allimuha. mutafaqun alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasut kecuali dalam dua hal. Yaitu seorang laki-laki yang dianugerahi Allah harta kekayaan, kemudian hartanya itu dihabiskan untuk membela kebenaran. Seorang laki-laki yang dianugerahi Allah ilmu, kemudian ia memutus perkara dengan ilmu pemberian Allah itu. Dan diajarkannya kepada orang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Samen tak dongakno dadi wong sing sugih insyaallah yang pandai bersyukur mau berbagi kesejahteraan dengan yang lain. Loman, lo Berbahagialah orang yang rendah hatinya. Tawadu. Halal penghasilannya. Sama tak dongane penghasilan halal. Rungokno iki wis iki materine wis wis wis wes wis ditata iki. Sampeyan tak dongakno dadi wong sing bahagia. Menjadi orang yang tawadu Rendah hati. Halal penghasilannya. Bersih jiwanya. Dan mulia akhlaknya. Wandi ini tembus langit. Makbul. Orang yang bersikap mulia itu akan menafkahkan kelebihan hartanya. Loh. Sing salpani wong rendah hatinya baleni mana pak kalal penghasilan nih, bersih jiwae mulia akhlaki mesti wong iku bersikap mulia gelem nafkano sebagian rezeki ini di jalan dan menahan kelebihan ucapannya. Ojo diwalik. Donyane gak dipelanjakno, wesane terus metu itu jenis uang wong nyocot. Iki lho, Orang yang bersikap mulia itu akan menafkahkan kelebihan hartanya dan menahan kelebihan ucapannya berbuat baik pada sesama, mengikuti sunnah dan mau berbagi kesejahteraan kepada sesa, sesama. Stop. Pak. ini gak didongeng sejarah wali-wali gak gak Allah, buatan kepingin nyontoh Pak. Sebab pulau kali sampean hidup di era krisis keteladanan. Golek kaca sing nek ge nyilo iku wis kangelan. Sampeyan kula critani lomane abahe Mbah Sunan Ampel. Wa ismuhu Al-Aribillah al Makfurla As-Sayyid Ibrahim Asmoro bin Jamaluddin Al-Husaini bin Ahmad bin Abdullah bin Abdul Malik. Sing makamnya wonten Gesi Arjo Palang Tuban. Dalu niki monggo melok kula menika. Dalu niki kula janjian masyaallah. Ana salah ni wong kepingin juk terno rono. Tak wali ki gak patek gelem diparani wong medit. Terus terang, melok pesawat terakhir iki wong Aku gelem rono Pak. Tawara, Nek medaya nang wong biasa iku dibutuhno toto lahir. Tapi nek medaya nang wali-waline Allah dibutuhno toto batin. Sing paham alhamdulillah, sing boten paham alhamdulillah. Nek medaya nang bupati butuhno jas sing apik. Kopo sing apik, tas sing apik. Tapi nek nang ne Allah mboten urusan jero Pak sing keukuran. ukuran. Ngoten Mulai silakan silakan ziarah wali song wali sepuluh wali gole golek pemandu sing ngerti totok kramane ziarah kubur, totok kramane ziarah nang wali-waline Gusti. Kadang-kadang ziarah nang wali, masya Allah. Duk bisa ku kasete musik koplo. Tak bang bang tak bang tak bang tak bang tak. Insyaallah jari wali ini ya apa ada-ada latihan dadi jarang kepang. <laughs> Ya ditotong siapa yang wali waline Allah yang mau selawat sing akeh. Terus Quran sing akeh. Lah kata ndak? Istighfar sing akeh. Cek nyambung umpama pesawat nyam. Allahumma shalli ala Muhammad. Berbahagialah orang yang rendah hatinya. Halal penghasilannya. Bersih jiwanya. Mulia akhlaknya. Orang yang bersikap mulia itu akan menafkahkan kelebihan hartanya dan menahan kelebihan ucapannya. Berbuat baik pada sesama, mengikuti sunnah dan mau berbagi kesejahteraan dengan sesama. Karena sikap dermawan dan tulus adalah konsistensi iman seseorang dalam dimensi kemanusiaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ojo percaya ana wong soleh medit iku ojo percaya. Nek soleh temenan mesti lo Sebab loman marang sak podo-podo itu merupakan konsistensi iman seseorang dalam dimensi kemanusiaan. Allahumma sholli ala Muhammad. muga tadi keterangan sing barokah. Tadi keterangan sing manfaat. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal As-sahiyu qaribun minallah qaribun minal jannah qaribun minan nas ba'idun minan nar wal baghilu ba'idun minallah ba'idun minal jannah ba'idun minan nas qaribun minan nar rawahu Tirmidzi Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Orang yang dermawan dekat dengan Allah. Dekat dengan surga. Dekat dengan manusia dan jauh dari neraka. Dan orang bakhil jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia dan dekat dengan neraka. Nek sing dawuh Kanjeng Nabi mesti bener. E. Nek sing dawuh Kanjeng Nabi kebenarnya mutlak tidak terikat oleh ruang gerak dan waktu. Hadis ini cukup pendek tapi makna dan cakupannya sangat luas. Mengandung pelajaran tanpa kedermawanan ibadah-ibadah ritual yang kita lakukan. Sholat, puasa, haji, membaca Al-Quran dan zikir, sulit membawa kita dekat dengan Allah. Sebaliknya dengan kebahilan yang kita perturutkan, ibadah yang kita lakukan justru akan menjauhkan kita dari Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sama minta cinta. Beliau Syekh Imam insyaallah Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Niku guru dumateng wali insyaallah Ali Al-Khawas. Sinten? Syekh Sa'roni wali alama, kitabe kuwata. Hasil pertemuan Ali Al-Khawas jawab, awakmu iso guru nang aku, tapi nek kita zakat kondol dol kabeh duwike kekno fuqara wal masakin. Pak. Pak. Baru awakmu sok guru nang aku jalal lawas. Pikir-pikir. Yo, ya, bu kitab kon ngedol kabeh. Kau oleh di dolen kabeh kitabmu. duit dumno nang fuqara wal masakin. Baru awakmu guru nang saking kepingin ilmu ilmu ilmu sing manfaat pak didol kabeh kitabe duwike didumno pukara wal wasakin baru guru diterima dadi murite se ali al khawas pak mboten diwulang nduk masjid gak ulang nduk pondok tapi dijak ngilekno kali dandani omahe rondo-rondo kempong-kempong iku ana rondo kempong kene -kempong Insya Allah bercocok tanam, mengaisi sampah-sampah di pasar, di jalan. Insya Allah, gak diulang ngaji belas ya tidak ngono itu. Subhanallah. Allah membuka futuh. Insya Allah masang ilmu laduni untuk saya insyaallah Abdul Wahab Asyaroni barokah guru nih Pak Pak apa artinya ibadah ritual yang kita lakukan bila tidak membuahkan soleh sosial di tengah-tengah masa? paham napa mboten Pak Engko lunga kaji ben tapi mau wadite ya Allah. Dobol sura metu sapar ya. Saking suwene, ngedene kuwi sura, metune ini kira. Jadi saya Asaroni itu solo butuhnya dipun pasang ilmu laduni karo Allah setelah ketemu seorang wali besar ahli al-khawas. Gak diwolok ngaji nganggo kitab tapi ngaji yang ini ku ngileni, no sungai bercocok tanam. Gue kata panen tinggal nyengkri dipanen wong. Wabet iki ya. Sing paham alhamdulillah, sing bingung alhamdulillah. Niku lho Gus wali tawara. Wong iloman ta medhit medhit duduk. Ngaku mutu sejarah peneliti aku akeh gak percaya. Nek mesti wali mesti dipasang be Allah sifat lo. Wong wali kok gak gelem selametan. Tutu. Belantik yuk, Insyaallah maklar kasus. Insyaallah tutu wong soleh maklar kasus iku. Lamun soleh temenan mau berbagi kesejahteraan dengan yang lain. Nek mu rezeki, nemu rezeki dibagi. Allah markabanan ngundang wong sak utama dia berkat wak banteng situ-situ belai sapi songo insyaallah gak tanggung-tanggung nih belai sapi panjenengan wong loman Allahumma masalah ala Muhammad muka-muka tadi keterangan sing barokah tadi keterangan sing manfaat kulo coy e Dawikan kanjeng Nabi niki cale barokai, e, ya an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol As-sahiyu qaribun minallah qaribun minal jannah qaribun minan nas ba'idun minan nar wal bakhilu ba'idun minallah ba'idun minal jannah ba'idun minan nas qaribun minan nar rawahu Tirmidzi Hadis ini cukup pendek tapi makna dan cakupannya sangat luas mengandung pelajaran tanpa kedermawanan ibadah-ibadah ritual yang kita lakukan. Sholat, puasa, haji, membaca Al-Quran dan berzikir sulit membawa kita dekat dengan Allah. Umpomo kirim surat gano prangkone. Understand? jami pun telas iki kelas kuwata disambung Senin mana ya Muka-muka sampean iso nyuntul lomani bagus senan arak-arak. Masya Allah, iso ini lomani romok yai Sahlan dorangu Krian. Masya Allah, ojo percaya nak wong soleh medit, ojo percaya. Nek soleh temenan mesti Wah, iku mangono wong guru nang Ali Al Khawas. Aku tak guru nang Ali Masyuri ae. Kitabku tak doleh kabeh, ojo oh, tutup pangkate. Nek saiki aja dodol kitab, masyaallah. Wacon kitab lha ngoten to? Kok krungu ngene salah paham kitab didol. <laughs> Kok tambah goblok, Pak. Wong sing duwe kitab ae dengkaruan pinter datang gak duwe belas. Paham keterangan ini? Gak usah tiran-tiran. Iwan guru gurune nang alial khawas. Pun nggih? muka muka manfaat nggih. Sampeyan tak dongano sehat. Berkat kuat. Tawil umur. Fi taatillah wa fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jolali khol dan harlah bumi solawat jatuh pada tanggal 30 Mei Senin malam Selasa. Insya bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Solo. Muko-muko barokah. Sing duwe gawe sampean kewabeh, wong situk nggawa sapi situk-situk. Terus dituntun Masya Allah dibdelen sawah kono situk-situk. Lah wong sakmene iki mau nggawa sapi situk-situk ya Allah. Dah di pondok kula, Pak. Kurung lagi ketip, ketip. Mesti kula ngomongin sing dhuwit nopo yai sing ditamel. Diterangno ah. Iya iku jenenge gak duwe berpikir positif. Bener emang diamini dusakno. Yai nek khol jangi kula nyokong sapi. mono lho. ya ghaniu ya mughni stop samen waca cilike seminggu gedene sewulan iso tuku mercy kabeh serius iki kula ngomong serius minimal BMW riko tuku montor, sik sing lawas-lawas Montor nek lawas melaku sedina Moga seminggu niru Cina-Cina itu. Cina itu tuku motor nyar, rong tahun didol. Tak takon apa kok? Motor iki nek wis tuwa, Masya biaya perawatannya tinggi. Padha karo wong wis tuwek no ya asam urat. Ndas ngel. Mulai sing tuwa-tuwa iku aja rabi padha tuwa, wurung seneng iki kok. Sido kerokan. <laughs> Dadi nek wis tuwa, rabiya sing lamun lara cek ana sing nonton, cek ana sing mijet. Lah ta? Lang tuwek padha letuwek ya. Padha singgulne. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dat wa sirri sa'iril asma'i wa sifat.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 Kita ketemu lagi minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama. Saya Rifka Fairus Putri dan seluruh kru TV 9 yang bertugas pamit undur diri. Wallahu maafik ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.